ما قدمت لغد wattaqullah innallah khabirun bima ta'malun Hadirin yang saya muliakan dan semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah tidak pernah putus. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kemampuan dan kemauan untuk hadir ke masjid yang mulia ini siang hari ini adalah anugerah luar biasa yang harus kita syukuri. Begitu banyak orang yang mampu hadir ke masjid ini tapi mereka tidak mau. Begitu banyak yang mau hadir ke masjid ini tapi mereka tidak mampu. Allah anugerahkan kemauan dan kemampuan kepada kita untuk menjadi mukmin dan muslim yang baik adalah anugerah luar biasa yang harus kita syukuri. Belum lagi nikmat lain yang tidak pernah kita mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu hidup kita harus senantiasa mendekat kepada Allah harus nantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, harus nantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebab terbesar manusia gelisah adalah karena dia kehilangan Allah dalam kehidupannya. Karena dia tidak merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Salah satu penyebab manusia gagal dalam hidup adalah karena manusia melupakan Allah mengingat selain Allah subhanahu wa ta'ala ketika hati bergantung kepada selain Allah ketika hati tidak lagi bergantung kepada Allah maka kata kebahagiaan akan tercoret dalam kamus kehidupan kita Allah berfirman dalam Al-Quran wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun dalam surat Al-Hasyr Allah mengatakan jangan engkau menjadi orang yang lupa kepada Allah orang yang lupa kepada Allah akan dilupakan kepada dirinya sendiri ada kegalauan yang tidak terjawab ada tiba-tiba kesedihan yang dia tidak tahu sendiri apa penyebabnya dari sisi uang kita punya dari sisi jabatan kita punya dari masalah-masalah dunia sepertinya penuh tetapi ada kegalauan, ada ketidakpuasan hidup. Mengapa ini hadir? Salah satunya adalah karena kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain mengatakan, "Faman arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka." Orang yang berpaling dari ingat kepada Allah, berpaling dari agama Allah, hidupnya pasti dia itu dalam kesempitan. Betapapun yang dimiliki, rumah yang luas, harta yang banyak, kegalauan-kegalauan akan muncul dalam kehidupannya. Mengapa umat Islam terhina? Padahal sudah dinyatakan dalam Al-Quran walillahil izzatu walirasulihi walil Kemenangan, kejayaan adalah milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Lantas mengapa kita merasa terhina? Mengapa umat Islam itu terhina? Mengapa umat Islam terpinggirkan? Lihat di beberapa negara jumlah kita banyak tapi peran kita sedikit. Lihat juga di negeri kita umat kita banyak tapi kemudian ternyata tidak banyak memainkan peranan. Barangkali salah satu penyebabnya adalah karena kita melupakan Allah, terlalu terlalu sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam adalah umat pilihan, umat mukmin adalah umat pilihan. Tapi dengan catatan ada tiga Kata Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Kalian semua adalah umat terpilih Kita adalah umat terpilih Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf kebaikan engkau perintahkan wa tanhauna 'anil munkar kemungkaran engkau larang yang ketiga wa tu'minuna billah ada kesadaran transendental, ada kaitan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya kaitan hati dengan Allah jangan pernah bermimpi menjadi umat pilihan, jangan pernah bermimpi menjadi manusia pilihan, jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang bahagia. Nonsense, tidak mungkin orang itu berbahagia. Al-Qur'an yang menyatakan, Allah yang menentukan. Hadirin dan Jumat yang saya muliakan, ingin aman, ingin nyaman dalam kehidupan beriman. Berimanlah dalam kehidupan. Bersamalah dengan Allah dan sebutlah Allah. Kalau kita datang ke sebuah pulau, pulau yang asing, dan pulau itu dikenal bahwa di situ banyak musuh, banyak binatang buas. Kita datang ke tempat itu. Kalau pengen aman, datanglah kepada penguasa pulau itu dan berkata kepada penguasa, "Saya mohon izin, saya mau masuk ke pulau ini." Penguasa pulau mengatakan, iya. Anda berada dalam jaminan saya, maka kita akan aman selama berada dalam pulau yang penuh dengan ujian, penuh dengan permusuhan dan penuh dengan binatang buas itu. Dunia adalah tempat yang penuh dengan musuh. Musuh utama kita setan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Fa innahu lakum aduwwum mubin. Ada setan di sini, ada iblis di muka bumi ini, ada manusia-manusia yang sikapnya seperti setan menghendaki kita gagal dan menderita. Mungkinkah kita selamat di dunia ini kalau kita tidak melapor kepada pemilik dunia ini, Allah? Mungkinkah kita aman di dunia ini kalau kita tidak membawa nama Allah? Mungkinkah kita kemudian damai di dunia ini kalau kita tidak bersama pemilik dunia, yakni Allah Subhanahu wa taala? Kalau setiap hari kita lapor kepada Allah dengan salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, semuanya aku persembahkan untukmu ya Allah Wajjahtu wajhiya lilladzi Fatoras samawati wal Aku hadapkan wajahku kepada pengatur langit dan bumi. Laporan kepada penguasa bumi, ya Allah, aku hambamu, engkau adalah Tuhanku, aku ini ikut aturanmu, ya Allah. Mungkinkah orang seperti ini tidak dibuat aman oleh Allah? Jadi mereka yang gelisah dalam hidup, penyebab utamanya, karena dia melupakan Allah dalam kehidupan. Tidak pernah menyebut Allah, kalau kita menyebut Allah dalam kehidupan luar biasa, dahsyatnya basmalah Bismillahirrahmanirrahim disinilah letaknya basmalah itu. Sampai Rasulullah mengatakan kullu dzibalin bi bismillahirrahmanirrahim fa akta Semua kebaikan walaupun udah kebaikan tetapi tidak dimulai dengan bismillah dengan menyebut nama Allah karena Allah dan untuk Allah habis semuanya Mengapa? Karena bismillah dahsyat. Apa isinya bismillah? Bersama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Hadirin sedang Jumat yang saya muliakan. Bayangkan ada dua manusia. Dua manusia masuk ke sebuah pulau lagi. Pulau yang luar biasa itu yang tadi sama dengan tadi, ada dua orang masuk ke pulau yang pulau itu penuh dengan binatang buas penuh dengan musuh-musuh yang satu orangnya tawadu sopan kemudian ikut aturan yang satunya sombong saya masuk tidak perlu lapor saya masuk dengan kemampuan saya saya masuk suka-suka saya toh uang juga uang saya badan juga badan saya kira-kira yang pertama atau yang keduakah yang akan aman dalam kehidupan Jawabannya pasti yang pertama, yang sombong tadi, kalau dia itu kemudian terkendala oleh rintangan ancaman, tidak akan ada orang yang membantu. Sementara yang tawadu, yang sopan, yang dia ikut aturan, kalau mendapatkan musibah, pasti banyak yang membantu. Sama dengan kita di muka bumi ini. Kalau kita taat kepada aturan, kita istiqomah dalam dalam kehidupan, maka pasti Allah sendiri yang akan mengamankan kita ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun orang yang dalam hidup dia senantiasa menyebut nama Allah dan dia mengandalkan Allah tidak mengandalkan yang lain mengandalkan Allah beres kehidupannya, dia akan aman dan dia akan nyaman. Itulah kebahagiaan. Yang mengatur hidup adalah Allah. Biarkan 100, 200 ribu orang mengancam kita. Kalau Allah nggak berkenan, tidak akan mampu untuk mencelakakan kita. Hadirin yang saya muliakan, Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur supaya Nabi Yusuf kemudian mati meninggal dunia saudara-saudaranya sepakat untuk menyingkirkan Yusuf karena Yusuf adalah hambatan bagi mereka untuk mendapatkan kasih sayang yang sejati dari orang tuanya mau dibunuh apakah Yusuf kemudian mati tidak Yusuf hidup Yusuf kemudian diangkat dari sumur dijual supaya menjadi budak dijual supaya menjadi budak apakah Yusuf menjadi budak tidak Yusuf justru masuk istana Yusuf justru masuk istana Yusuf dipenjarakan biar Yusuf tidak punya kuasa karena Yusuf telah dianggap melakukan kesalahan kepada Zulaikha Yusuf dipenjara biar dia hancur apakah Nabi Yusuf hancur? tidak Justru karena di penjara itulah menjadi awal dia menjadi penguasa Mesir. Biarkan orang mau meruntuhkan kita, biarkan banyak orang mau memfitnah kita. Yang penting kita memiliki Allah dalam kehidupan seperti Nabi Yusuf. Kita akan aman dalam kehidupan. Lihatlah Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar. Allah turun tangan sebuah keajaiban muncul ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim api yang panas menjadi dingin menyelamatkan siapa yang memerintahkan api Allah the nature of fire sunnatullah untuk api panas tetapi Allah punya mau dingin bersama Allah apa yang dibaca oleh Ibrahim? Hasbi Allah. Hasbi Allah cukup bagiku Allah. Ibrahim bersama Allah. Ibrahim menyebut nama Allah. Semakin banyak kita menyebut nama Allah, semakin kita bahagia dalam hidup. Teringat kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, jangan sering-sering menyebut makhluk. Menyebut makhluk itu adalah penyakit sering-seringlah menyebut Khalik sang pencipta menyebut Khalik itulah obatnya zikrul makhluk daun wa zikrul Khalik dawa menyebut saja nyebut makhluk jadi penyakit menyebut Khalik Allah menjadi obat bagaimana dengan kemudian kita ta'alluq qalbi hati kita kemudian bergantung kepada makhluk apa tidak lebih parah ini membuat gelisah membuat kita bingung membuat kita galau dalam kehidupan Nabi Ibrahim Nabi Musa wa idistasqa Musa di ketika Musa meminta kepada Allah supaya mendapatkan air untuk kaumnya kekeringan dan ini keringnya luar biasa. Menurut logika manusia nggak mungkin mendapatkan air. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Al-Baqarah ayat 60. Allah berkata, pukulkan tongkatmu kepada batu itu. Fajarat minhu. Maka terpancarlah dari batu itu. Apa? Mi'ata asara aina. 12 sumber air kemudian muncul. Sesuatu yang tidak mungkin menurut akal manusia bisa mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua yang nggak mungkin menurut manusia, mungkin menurut Allah, lantas apa alasan kita pesimis dalam hidup ini? Apa alasan kita putus asa dalam kehidupan ini? Manusia yang baik, manusia yang beriman, pantang putus asa. Jalani dengan optimisme, katakan ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Inna ala kulli syai'in qadir innama ma'amruhu idza arada syai'an ayyakun kun fayakun aku bergantung kepadamu ya Allah masalahku memang besar menurutku tapi kecil menurutmu kecilkan masalahku di hadapanku biar aku senantiasa membesarkan dirimu apa yang membuat gelisah dalam hidup ini baru the power of mentioning Allah in our life baru mengingat Allah, baru menyebut Allah, sudah dia diamankan oleh Allah. Bagaimana lagi kalau kita bersama Allah? Masalahnya bagaimana supaya kita bersama Allah? Orang kalau bersama dengan orang yang berpengaruh, dia ikut aman, tidak ada orang kemudian yang mau berbuat salah kepada kita kalau kita dekat dengan gubernur, walaupun hanya tukang bawa payungnya saja, tidak akan ada orang yang berani macam-macam sama kita. Baru pemegang payung gubernur. Kalau kita adalah penenteng sandalnya presiden, sepatu presiden kita yang megang kalau presiden lagi naik uh, lepas sepatu orang tidak akan pernah berbuat salah kepada kita karena kita bersama presiden walaupun cuman kita itu sebagai pemegang sepatu presiden lantas bagaimana dengan orang yang bersama Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang berani mengganggu orang yang bersama Allah pertanyaannya siapakah orang yang bersama Allah subhanahu wa ta'ala siapakah orang yang bersama Allah kalau tadi hanya menyebut Pertanyaan berikutnya, siapa yang bersama Allah? Kalau kita membuka Al-Quran, ada kata-kata satu innallaha yuhibbu, Allah mencintai. Ada beberapa ayat, ada 10 ayat yang Allah mencintai, mencintai, mencintai. Tapi hanya ada tiga ayat yang menyatakan Allah bersama siapa? Ternyata Allah bersama dengan tiga jenis manusia. Yang pertama adalah innallaha ma'as sabirin. Ada dua ayat. Ada dua ayat yang menyatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ingin bersama Allah, sabarlah dalam kehidupan. Kita semua tahu hidup ini pasti penuh dengan cobaan. Kita juga tahu bahwa hidup ini adalah daruhammin, adalah tempat derita itu datang. Bersabarlah menjalani hidup, maka Allah bersama kita. Orang yang bersabar dalam hidup ini tidak akan pernah dibuat kecewa oleh Allah. Oleh karena itu dalam banyak ayat, fabashiri sabirin. Orang yang sabar akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua keinginan pasti tercapai. Tidak semua cita itu bisa didapat. Tapi yakinlah kalau kita sabar, Allah akan mempersembahkan yang terbaik bagi kita, melebihi baiknya cita-cita, melebihi baiknya keinginan kita sendiri. Yang kedua, yang bersama Allah adalah orang yang takwa. Dan yang ketiga adalah orang yang muhsin. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun Allah bersama orang-orang yang takwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Surat An-Nahl ayat 128. Allah bersama dengan orang-orang yang takwa. Allah bersama dengan orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Jadilah kita memiliki karakter tiga ini. Sabar dalam hidup kemudian istiqomah dalam takwa dan kemudian muhsinun tetaplah berbuat baik maka keajaiban akan muncul dengan caranya Allah bukan dengan cara kita di Yogyakarta ada orang yang dia lumpuh dia lumpuh berobat gak sembuh-sembuh akhirnya dia berhenti berobat mungkin karena dia merasa sudah akan meninggal dunia yang dia lakukan adalah pertobatan. Setiap subuh dia itu merangkak ke masjid, bukan jalan kaki, bukan juga pakai kursi roda, merangkak ke masjid dengan tangannya, merangkak setiap pagi. Dia bertobat, dia kemudian istiqomah dalam takwa, dalam takwa. Dia kemudian bersabar menjalani hidup dan dia senantiasa dengan kemampuannya yang terbatas tersenyum kepada orang yang datang ke masjid tanpa diduga dia sembuh sembuh total tanpa obat dan kemudian orang bertanya bagaimana apa yang telah engkau lakukan kok engkau sembuh dari lumpuh yang menurut logika manusia tidak mungkin disembuhkan jawaban beliau saya tidak pakai obat apa-apa saya hanya mengembalikan semuanya kepada Allah. Siapa yang senantiasa kembali kepada Allah bersama dengan Allah, tidak mungkin orang itu dikecewakan, tidak mungkin orang itu dibuat sedih, tidak mungkin orang itu dibuat menderita. Fitunya dunia wal akhirah. Di dunia, di akhirat pasti dia akan dibahagiakan dengan cara Allah bukan dengan cara manusia. Semoga kita semua dibahagiakan oleh Allah. Semoga keluarga kita semua menjadi keluarga yang senantiasa dibahagiakan oleh Allah dan dihapus derita serta kegalauannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات الكريمة وذكر حكيم وقل ربي في وارحم وأنت خير الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين وهو رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الحاضرون رحمنا ورحمكم الله اوصيكم واياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون sekali lagi marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga iman kita. Orang yang takwa dan iman itulah yang akan dibahagiakan oleh Allah. Mari kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah sebagai fokus dalam kehidupan kita. Maka kita akan dituntut menuju bahagia. Orang kalau tawaf yang dibaca ketika tawaf rata-rata adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada lima kalimat dan semuanya adalah tentang Allah. Subhanallah maha suci Allah. Walhamdulillah segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah tidak Tuhan dan Allah. Wallahu akbar Allah maha besar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Mengapa ketika tawaf fokus itu Allah karena memang Allah inilah pusat untuk menjadikan kita bahagia. Sekali lagi mari kita jaga iman kita dan takwa kita. Kita memohon kepada Allah semoga kita nantinya kalaupun harus meninggal dan kita pasti meninggal, semoga mati kita, wafat kita husnul khatimah membawa kalimat tayyibala la ilaha illallah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayualladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alina ma'hum rahmatika ya armar rahimin Allahumma firlil muslimin muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Al ahya'i minhum amwat Allahumma ansur Islam wal muslimin Allahumma ansur Islam wal muslimin Allahumma ansur Islam wal muslimin Allahumma rabbana inna nas'aluka ya Allah an taj'alana min ibadika salihin an taj'alana min ibadika sabirin an taj'alana min ibadika syakirin an taj'alana min ibadika maghfurin Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanallahi rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أجل وأكبر